Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an insyaallah taala mulai pagi hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang mulia yaitu kitab yang banyak para ulama ahli hadis mensyarah kitab tersebut yaitu enam syarah daripada Al-Mandumah Al-Baiquniyah ya, berupa pantun atau puisi mengenai mustalahul hadis mengenai hadis itu dhaif, lemah atau kemudian sebuah hadis dikatakan sahih, hasan atau yang semisalnya insyaallah taala nah, tercantum atau ada pada puisi atau pantun dalam pantun Baikuniyah ini. Yang mana yang akan kita baca adalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau akan berikan sebuah mukadimah yang sangat bagus mengenai enam tujuan dan juga sumber dan juga faedah ilmu mustalah faedah mengenai ilmu mustalah ini. Karena ilmu mustalah adalah ilmu yang sangat mulia. Seseorang ketika mengetahui hadis itu dhaif, lemah, maka ditinggalkan, tidak jadikan hujah. Nah, atau seseorang ketika mengetahui itu adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, atau yang semisalnya maka itu jadikan hujah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Kemudian, nah orang yang pandai atau fannya dalam bidang hadis disebut dengan al-muhaddis. Kemudian orang yang pandai atau bidangnya dalam bidang fikih disebut faqih. Nah, kemudian orang yang pandai dalam bidangnya tafsir dijuluki dengan mufassir. Kemudian yang pandai dalam bidang nam tawarikh eh, dijuluki dengan muarikh Tawarikh itu masalah sejarah. Nah, dijuluki dengan muarikh Nah, barakallahu fikum itu semuanya adalah julukan-julukan atau gelar bagi masing-masing orang yang naam eh, pandai dalam bidangnya masing-masing. Nah, jadi ilmu hadis, nah orang yang pandai dalam ilmu hadis, nah barakallahu fikum dijuluki dengan muhaddis. kullu muhaddisin faqih wa laysa kullu faqihin muhaddis. Seringnya seperti itu kaidahnya. Setiap orang muhaddis yang pandai dalam masalah hadis, tahu bahwasanya hadis ini lemah, hadis ini sahih, itu biasanya faqih. Karena dia ketika ingin memahami, nam berhati-hati, hadisnya lemah, berarti tinggalkan. Tapi orang yang faqih, yang pandai dalam masalah fikih, belum tentu muhaddis. Karena bisa jadi nanti dia memasukkan dalam ilmu fikih tersebut hadis-hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang mana perlu kita ketahui hadis dhaif nanti terbagi menjadi dua. Ada yang dhaifun jiddan, ada dhaifun munjabir. Dhaif munjabir itu dhaif yang masih bisa ditopang, masih dikuatkan, bisa dikuatkan dengan jalan-jalan yang lain. Dikumpulkan jalan-jalan yang lain akhirnya naik menjadi derajatnya hasan ya Khairis. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum hadis yang dhaifun jiddan eh, syadidud da'af paham ya yang dalamnya ada nah barakallahu fikum perawi yang sangat lemah kemudian apa nah barakallahu fikum sanadnya juga lemah nah kemudian hadisnya lemah sekali tidak bisa ditopang lagi maka itu tidak bisa lagi naik menjadi hasan li ghairi hadisnya lemah tidak boleh jadi hujah. Paham ya? Wa ala kullin barakallahu fikum. Tujuan kita mengetahui ilmu hadis, ilmu salah adalah agar kita tidak terjerumus pada kekeliruan. Karena banyak sekarang hadis-hadis palsu eh, kemudian juga hadis-hadis lemah yang mereka digunakan untuk apa? Untuk memberikan eh, at-targhib eh, dorongan dan juga nah barakallahu memberikan manusia peringatan eh, seperti kita misal Fadhailul A'mal, nah kitab hadis Fadhailul A'mal yang di, sering dibacakan orang orang apa? Jamaatul Tabligh, itu di dalamnya banyak hadis dhaif, hadis lemah barakallahu fikum. Oleh karena itu, semakin orang mengetahui masalah ilmu hadis walaupun secara global, itu nanti dia akan semakin tahu bahwasanya nah hadis lemah tidak boleh jadikan sandaran. Baik dalam masalah memberikan dorongan atau memberikan motivasi, jangan menggunakan hadis yang lemah. Tapi gunakan hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Naam. Karena sekarang banyak yang memasukkan hadis. Banyak yang menukilkan hadis yang palsu untuk memberikan motivasi, dorongan kepada manusia untuk beramal atau perbuatan-perbuatan yang baik dan semisalnya. Padahal kalau kita telusuri, nah Rasulullah telah mengancam jauh-jauh sebelum Rasulullah meninggal. Beliau mengatakan dalam hadisnya Salamah Ibnu Aqwa, Rahu Ahmad beliau mengatakan, "Man kada baalinya muta'amidan fal yatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka atau penduduknya dari api neraka. Wallahualam. Langsung saja kita akan masuki pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab yang mulia yaitu Al-Mandumah al baituniyah yang mana kitab ini nanti barakallahu fikum atau matan ini nah kami upayakan untuk semuanya bisa menghafalnya bagi yang mampu barakallahu fikum. Nah, Adapun bagi yang tidak mampu, maka jika mampu bagus. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak mampu sama sekali yang jelas memahami secara global. Nah, barakallahu fikum. Nah, yaitu matan yang tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek dan mudah dihafal. Yang yang penting ada usaha dan upaya untuk menghafalnya. Nah, kita langsung masuki halaman yang kelima dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun pembukaan pembukaan syarah daripada kitab apa? Al-Mandumah al baikuniyah Nah, barakallahu fikum yang, di, yang dikenal dengan Al-Imam al baikuni Nah, Muqaddimatun sebuah pembukaan.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 Nah barakallahu fikum yang sering dikenal dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Nah barakallahu fikum yang diawali dengan nam hamdalah innal hamdalillah ila akhirnya. Nah barakallahu fikum ini sangat bagus sekali. Eh, dan juga Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ketika memulai nam atau ingin memberikan peringatan atau himbauan atau juga pengajaran kepada nam Rasulullah kepada para sahabat yang lainnya, mereka juga mengawali dengan apa? Hamdalah tersebut. Innal hamdalillah ila akhirnya. Naam. Perhatikan situ Nah, tidak perlu kita terjemahkan karena terjemahannya sangat jelas nah, mengenai daripada khutbatul hajah ini. Kata beliau, amma ba'd. Adapun setelah itu, setelah mukaddimah tadi, setelah khutbatul hajah, fahadi mukaddimatun fi ilmi mustalahil hadis. Fahadi mukaddimatun fi ilmi mustalahil hadis. Ini adalah pembukaan berkaitan masalah ilmu mustalah al-hadis. Ilmu ini barakallahu fikum adalah ilmu yang membahas masalah enam ilmu hadis yang dibahas tentang rawi, perawinya, kemudian hadis yang diriwayatkan. Apakah hadisnya lemah, dhaif, kemudian perawinya sikoh ataukah kadzdzab, dusta dan semisalnya. Nanti kita akan telusuri satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. taala. Naam. Kata beliau, al-mustalah, ilmu mustalah itu kan ilmu tersendiri. Paham ya? Ilmu alat yang fungsinya untuk memahami apa? Hadis juga secara detail. Kemudian sana juga ada ilmu alat yang lain ilmu ilmu usul. Nah, usul juga ilmu tersendiri. Nah, barakallahu fikum yang nanti ahli usul dijuluki dengan usuliyun. Paham ya? Ahli nahwi dijuluki dengan nahwiyun. Paham ya? Orang-orang yang nah mereka berkecimpung atau dalam bidang nahwu, nahwiyun eh? atau mereka fan dalam bidang usul usuliyun ya kan kemudian dalam bidang mustalah nah barakallahu fikum dikenal dengan muhaddisun paham ya muhaddis nah dalam bidang hadis kata beliau al mustalahu ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul wa rad ilmu mustalah itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut dikenal atau diketahui keadaan perawi dan keadaan hadis yang diriwayatkan min haitsul qabul wa rad ditinjau dari diterima atau tolaknya dengan ilmu mustalah kami ya? hadis ini lemah ditolak perawi ini dhaif atau perawi ini kadzab maka berhati-hati nah dilihat lagi unsur yang berikutnya nah yang jelas ilmu mustalah adalah sebuah ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan perawi dan juga hadis yang diriwayatkan ditinjau dari mana? Min haitsul qabul rad, ditinjau dari penerimaan atau ditolak. Hadis tersebut diterima atau ditolak itu. Ya. Paham ya? Dengan ilmu salah ini. Maka insyaallah hewan barakallahu fikum. Faedahnya apa faedahnya mempelajari ilmu mustalah ini? Wa faedatu ilmu mustalah dan faedah daripada ilmu mustalah adalah huwa tanqiyatul adillati al hadisiyati wa takhlisuha mimma yasubuha min da'fin wa ghairih. Perhatikan ini. Fungsi dan tujuan ilmu salah nah diadakan dan juga diajarkan barakallahu fikum adalah tanqiyatul adillah, mensucikan. Tanqiyah itu mensucikan ya, mensucikan al-adillah al-haditsiyah, mensucikan dalil-dalil yang bersifat hadis atau bentuknya hadis Nah, mutakhliswa dan juga murnikan hadis-hadis tersebut mimma yashubuha dari perkara-perkara yang mengotori. Paham ya? Yashubuha itu yuwasikhuha. dari perkara-perkara yang apa? Yang bisa mengotori hadis-hadis tersebut. Min dha'fin wa baik berupa apa? Dha'f Ya, lemah atau kelemahan sifat kelemahan pada dalam hadis yang tercantum atau terdapat dalam hadis wa apa yang lainnya Hadisnya syad misalkan, hadisnya da'if Nah, seperti itu faedahnya. Tujuannya apa tujuannya? Setelah mensucikan tersebut, hadisnya suci, bersih dari apa? Kotoran eh, kotoran apa tadi? da'af itu kelemahan dan semisalnya, liyatamakkana minal istidlal biha, agar seseorang itu menam semakin mapan dan mungkin untuk berdalil dengannya. Paham ya? Paham belum? Sebuah hadis ketika disucikan dari kotoran-kotoran kelemahan, akhirnya hadis sahih enggak? Hadis sahih, akhirnya orang memungkinkan, memungkinkan dan mapan untuk berdalil dengannya. Kamu berdalil dengan hadis apa? Hadis yang sahih sudah selesai. Tapi kalau seandainya dia berdalil dengan hadis yang lemah, kan tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita sebutkan hadis lemah, maksudnya lemah yang lemah yang sangat dalam artian tidak bisa lagi ditopang. Paham ya? Karena dia ada pembagian tersendiri. Ada pembagian ter tersendiri. Perhatikan situ. Li'anna mustadillah bisunnah yahtaju ila amrain Dikarenakan orang yang berdalilkan dengan sunnah, mustadillah itu ya isim fa'il, Dikarenakan orang yang berdalilkan dengan sunnah ya yahtaju dalam amrain. Dia butuh dua perkara. Dia butuh pada dua perkara. Apa itu? Huma nah, perhatikan orang ketika berdalilkan dengan sunnah tidak sembarangan. Butuh dua perkara. Nah, yang pertama apa? Subutuha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis atau sunnah tersebut enam telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi Jadi kalau telah datang benar sahih barulah dipakai itu dalil. Paham belum? Fungsi yang pertama ini. Kan? Nah, perkara yang pertama adalah apa? Subuh anin Nabi SAW. Sunnah tersebut datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari pemalsu hadis. Karena banyak ya hadis yang palsu seperti contohnya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Negeri Cina nyari apa di sana? Paham ya? Ilmu dunia mungkin, tapi ilmu akhirat belum tentu. Ilmu agama belum tentu. Nah, negara yang kebanyakan mayoritasnya apa? Nah, apa itu? Komunis. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Hadis tersebut palsu. Kemudian jika ada yang lain yang lemah, bahkan maudhu palsu juga. Eh, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Paham ya? Kemudian juga ada yang yang apa barakallahu fikum memalsukan hadis dari kalangan para pedagang dari kalangan para pedagang pedagang terong waktu itu. Nah, barakallahu fikum dengan semakna disebutkan di sana bahwasanya apa? enam eh, belilah buah terong. Karena semuanya buah terong itu telah, telah ditazkiyah, disucikan oleh lebih daripada 30 nabi. Ya. itu. Fungsinya apa? Biar laku terongnya. Paham ya? Karena yang namanya pemalsu hadis macam-macam bentuknya. Terkadang pedagang dia biar laku dagangannya memasukkan hadis. Paham ya? Nah, menyatakan terongnya sudah direkomendasi para nabi dan misalnya. Itu sebutkan yang dalam kitab-kitab mustalah ya, pernah kisah-kisah bagaimana mereka melakukan hadis. Ya, pedagang juga, pedagang emas juga memasukkan bisa. Ya, para pemain sepak bola memasukkan juga bisa. Tapi ya? Kemudian orang-orang yang khurut seperti jamaah kita beli memasukkan hadis juga bisa. Tapi ingat ancamannya tadi, man dan falnya muta'ammidan mak ada minan nar. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan enam tempat duduknya dari api neraka. Paham soalnya? Hati-hati. Nah. Kita lihat di sini barakallahu fikum kata beliau, yang pertama tadi subutu anin nabi. Jadi sunnah yang jadikan dalil tersebut hendaknya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian barakallahu fikum? Dikarenakan kalau sunnah itu sudah datang dari Rasulullah, kemudian dia selisihi, dia tidak punya hujah sama sekali. Nah, sebagaimana ucapan Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab adabut Qalat, beliau mengatakan fala hujjata fi ahadin khalafa Naam as-sunnah sabita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla 'abduhum aw katsur. Kata beliau, perhatikan tidak punya atau tidak ada hujjah, tidak punya bukti, dalil untuk seorang pun yang dia itu menyelisih apa? As-sunnah Sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. ya. Walaupun jumlahnya banyak atau sedikit. Jumlahnya banyak yang menyelisih apakah sedikit itu tidak punya dalil sama sekali. Paham ya? Karena orang yang menolak hadis Rasulullah sesat enggak? Sajnas berkata Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana nukilkan oleh Imam Nah barakallahu fiikum Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih beliau mengatakan apa? Laqad dhalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan apa? mengedepankan ucapan orang yang setelahnya. Jadi ucapan setelah Rasulullah dikedepankan daripada ucapan Rasulullah itu hati-hati. Karena Allah dan Rasulnya manakala sudah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, nggak boleh diselisih, nggak boleh mencari pilihan yang lain. Karena ancaman ini berat dan berbahaya. Eh? Nah, barakallahu fikum. maka ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sil wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Apa artinya? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki-laki maupun wanita, manakala atau apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, kemudian mereka mencari pilihan yang lain, eh, yang sesuai dengan urusan mereka. Jadi sudah tahunya halal yang haram, jadi malah mencari pilihan yang lain, mencari hukum yang lain, eh, selain hukum Allah dan Rasulnya. Eh, itu termasuk hukum apa? Termasuk perkara maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Paham sana ya? Jadi hati-hati nah barakallahu fikum. Yang kedua, tubutu dalalatiha 'alal hukm. Nah, tetapnya eh, penunjukan sunnah tersebut atas sebuah hukum. Dalam artian sunnah tersebut benar-benar menunjukkan nah barakallahu fikum hukum yang tertentu. Misalkan sunnah ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Nah, sunnah ini menunjukkan bahwasanya hukum ini adalah apa? Mubah misalkan. Hukumnya ini adalah na'am baratala fikum haram dan semisalnya. Jadi itu subuh dalam latihan. Jadi di dalam sunnah tersebut, di dalam hadis tersebut ada penunjukan. na'am dalam artian hadisnya menunjukkan al-hukum atas sebuah hukum. Nah, seperti contohnya misalkan innal halala bayinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minnas hukum di hukumnya mana hukumnya bahwasanya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas nah yang ketiga ini wa bainahuma umurun mustabihat dan antara yang halal dan yang haram tadi ada perkara yang samar-samar Paham ya? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan masyarakat tahu. Ini halal atau haram? Nah, yang seperti ini bagaimana hukumnya nanti kalau menjumpai perkara syubhat seperti ini? Kembali pada sabda Rasulullah yang setelahnya. Faman taqatu syubhat faqad istabra li dinihi wa Barang siapa yang menjauhkan diri, mensucikan diri dari perkara syubhat, sungguh dia telah mensucikan agama serta kehormatannya. Dah, selesai. Syubhat enggak dikenal yang halal haram tinggalkan selesai. Jangan mana kita masuk, jangan mana kita terjerumus, jangan. Nah, barakallahu fikum. Tapi hindari. Jadi dua perkara ini ketika orang berdalil harus mengetahui. Berdalil dengan sunnah, berdalil dengan hadis harus memiliki atau butuh dua perkara ini. Pertama, datang nggak hadis dari Rasulullah, benar nggak hadisnya? Yang kedua, hadis tersebut menunjukkan atas sebuah hukum atau tidak. Sebenarnya hukum yang masalah hukum sunnah atau hukumnya wajib atau perkaranya boleh atau haram, paham ya? Jadi dalam hadis atau sunnah itu kan ada hukum di balik itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ya, Yang nanti dengan Barakallahu fikum dengan penunjukan hadis tersebut akan nampak hukumnya. Paham belum ini? Ayo. Perhatikan, fatakunul inayatu bis sunnah nabawiyah amran muhimman. Maka menjadilah perhatian penuh inayah itu perhatian penuh. Maka menjadilah perhatian penuh dengan sunnah nabawiyah, sunnah yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amran muhimman, perkara yang penting. Oh ya, ini perkara yang penting. Li'annahu yanbani 'alaiha amrun muhim. Karena terbangun di atas sunnah tersebut perkara yang penting juga. Paham ya? Nah, karena sunnah adalah wahyu kan? Wahyu. Ucapan Rasulullah adalah wahyu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. wa ma nahakum anhu fantahu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang dibawa, dibawa oleh Rasul kepada kalian untuk kalian maka ambillah, kerjakanlah. Dan apa-apa yang Rasulullah melarang kalian dari perkara tersebut maka tinggalkanlah. Wa ma yantiqu 'anil hawa In huwa illa wahyu yuha. Tidak Rasulullah berucap dengan hawa nafsu, melainkan diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Perhatikan di sini. Wa huwa ma kalafallahu bihi al-ibad min qamin aqaidi dan min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa dzalik. Yaitu perkara yang penting tadi adalah apa? Yaitu perkara yang Allah telah bebankan kepada para hamba-hambanya berupa akidah, akidah, keyakinan, keyakinan, wa ibadat dan ibadah-ibadah serta akhlak. Wa dzalik dan yang semisal itu atau yang selain itu. Paham ya? Jadi kalau kita mempelajari kita harus sunnah jangan yang penting kan manhajnya, yang penting kan akidahnya, bukan semuanya penting. Paham ya? Akidah juga penting, manhaj juga penting, prinsip juga penting, cara wa juga penting, akhlak adab juga penting. Jangan yang penting kan manhajnya, adabnya rusak sama. Yang penting kan akidahnya, akhlaknya bejat. Nah, enggak? Ya? Paham ya? Inna bu'itsu li utammima akhlak akhlaq Rasulullah. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi perlu akhlak adab itu perlu barakallahu fikum. Nah, walaupun di nah, barakallahu fikum beriringan dengan itu kita tetap eh, nah barakallahu fikum mempelajari manhaj dan akidah. Jadi jangan sama seperti orang-orang yang inginnya manhaj dan akidah saja. Akhlak dan adab enggak perlu. liru. Kita berdakwah di masyarakat barakallahu fikum butuh yang namanya adab, akhlak, paham ya? Jadi manhaj, akidah penting, akhlak dan adab juga penting untuk mengiringi tadi. Paham soalnya? Ayo nama barakallahu fikum. Kita di sini, wa thubutus sunnah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis. Dan tetapnya sunnah, nah dalam artian sunnah tersebut tetap ya, benar datangnya atau penyandarannya kepada Rasulullah SAW yukhtassu yang seperti ini khusus dibahas bil hadis dengan hadis paham ya dikhususkan dengan masalah hadis paham maksudnya ya Al-Quran was sunnah maksudnya apa? Al-Quran dan hadis As-sunnah itu maknanya hadis itu. Paham ya? Maknanya adalah hadis. Nah, jadi Al-Qur'an as sunnah maknanya Al-Qur'an dan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sama ya? Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaksud. Karena al Qur'an nuqila ilaina naqlan mutawatiran qad'iyan. Dikarenakan Al-Qur'an telah dinukilkan kepada kita dengan penukilan yang mutawatiran, yang banyak jalurnya. Dalam artian atau terpercaya gitu, Qad'iyan pasti lafdzan wa ma'nan. Jadi kenapa lafaz mutawatir dimunculkan? Karena sebagian orang mereka menolak apa? Hadisul ahad. Ahad itu yang datang satu orang, yang membawa hadis sama satu orang itu nanti enggak diterima. Kalau mutawatir banyak orang, banyak jalurnya diterima katanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini walaupun satu, Nabi kita Muhammad SAW dapat wahyu dari mana? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya jelas sekali. Jalurnya jelas sekali barakallahu fikum. Naam. Qat'iyan pasti, lafdzan wa ma'nan, lafaz dan maknanya. Sekarang Al-Qur'an, perhatikan ya. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau Al-Qur'an kita enggak boleh au kama qala Allah taala fi kitab ini. Ragu itu enggak boleh. Atau sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an enggak boleh. Tapi yang boleh bagaimana? Bacanya tepat, lengkap sesuai dengan ayat. Enggak boleh diriwayatkan makna. Kalau Al-Qur'an, paham ya? Nah, kalau kul huwallahu ahad ya harus lafaznya kul huwallahu ahad, enggak boleh huwallahu ahad, kulnya dibuang misalkan. Paham ya? Dalam pendalian seperti itu. Tapi kalau hadis boleh meriwayatkan dengan makna. Nah, sehingga nanti kalau dia ragu dalam masalah baca hadis nanti au kama qala Nabi sallallahu alaihi atau sebagaimana yang Rasulullah sabda. Boleh. Paham ya? Eh, misalkan idza jalasa diganti idza qa'ada. Nah, idza jalasa diganti idza qa'ada. Artinya sama. Meriwayatkan makna enggak masalah, tapi kalau Al-Qur'an, lafal Al-Qur'an jangan diganti. Enggak boleh. Lafzan wa ma'nan harus sana persis. Terus bagaimana kalau misalkan dia belum hafal berdalil? Dia hafal. Dia hafal. Bukan mengandalkan yang penting maknanya sama enggak. Kalau Al-Qur'an harus sama persis. Ya. Nah, barakallahu fikum tidak boleh diubah-ubah. Paham ya? Karena makanan lafzan wa ma'nan lafaz dan maknanya. Wa naqalu al-asaghir 'anil akabir dan dan juga yang menukilkan Al-Qur'an tersebut nah barakallahu fikum dari orang-orang kecil atau dan nah, yang menukilkan adalah orang kecil dari orang besar. Nah, dalam artian turun temurun para kalafikum diajarkan. Ya, Falayah tadi yahtaju ila an subutih. Gak perlu lagi mencari-cari tentang benar gak Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa karena jelas sekali barakallahu fikum dari yang kecil yang besar udah paham, tahu Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum Allah Ta'ala memberikan wahyu tersebut melalui malaikat Jibril alaihi Al-Amin. Jibril al-Amin kan terpercaya. Paham salah ya? Paham belum insyaallah? Paham insyaallah ya? Jadi khulasannya barakallahu fikum mengenai nah barakallahu fikum seseorang ketika berdalil dengan sebuah sunnah itu butuh dua perkara. Perkara pertama, sunnah tersebut datang dari Rasulullah atau tidak? Kalau datang silahkan. Yang kedua, sunnah tersebut menunjukkan sebuah hukum atau tidak? Paham ya? Dalam sunnah tersebut kan seperti itu. Kalau menunjukkan hukum nanti kan akan terwujudkan hukum itu karena tahu di di dalam bahwa hadis tersebut menunjukkan misalkan ini menunjukkan haram, Eh, atau ini menunjukkan halal atau ini menunjukkan namubah atau ini menunjukkan misalkan wajib itu semuanya ini ada keterkaitan dengan ilmu usul paham ya hadis yang kita hafal Al-Quran yang kita hafal itu nanti ada keterkaitan dengan ilmu usul karena ilmu usul yang akan kita pelajari nanti barakallahu fikum itu akan apa akan semakin nampak dan jelas tujuan dan fungsinya fungsinya agar orang itu bisa mengambil dalil secara terperinci dari apa dari perut-perut atau dari sumber aslinya nah barakallahu fikum seperti itu Al-Quran asulah sumber aslinya. Nah orang bisa mengeluarkan dalil dari sumbernya bagaimana? Dengan belajar ilmu usul. Karena dari sumber itu nanti akan kita ketahui ayat ini menunjukkan bahwasannya perkara ini adalah wajib. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ini adalah sunnah. Dari mana itu semuanya? Usul. Ilmu usul dibahas. Paham ya? Agar orang itu bisa mampu istimbat, mampu mengambil dalil, mampu nabar kalau berdalilkan dengan dalil yang eh, berasal dari sumbernya tadi, mengeluarkan dalil itu. Karena ini ada faedah-faedah yang hafal al-aslu fil amr yadul al-wujub misalkan. Dalam ilmu usul nanti. Paham salah ya? Nah, ilmu usul ini bagaimana? Ini mempelajari hadisnya. Hadisnya yang jadikan dalil sandaran itu sahih enggak? Lemah atau dhaif? Sahih ataukah tidak? Seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, enggak boleh sembarangan. Belajar sini Suma alam kemudian ketahuilah anna ilmu hadis yang qasimul qismain. Bahwasanya ilmu hadis terbagi menjadi dua. Ilmu hadis riwayatan, ilmu hadis dirayatan. Nah, ilmu hadis yang sifatnya riwayah yang dibahas adalah masalah apa? Periwayatan hadis. Nah, eh, dari siapa dinukilkan dari Rasulullah SAW ini? Kemudian ilmu hadis yang dirayah, dirayah ini membahas masalah hadis yang sangat sanatnya Nah, barakallahu fikum sahih atau tidak, itu nanti kita lihat itu penjelasannya yang setelahnya. jelaskan setelahnya. Perhatikan dalam enam itu, fa ilmu hadis riwayatan, maka ilmu hadis secara periwayatan, na'am yubhathu amma yunqala anin nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Dibahas, perhatikannya dibahas nah barakallahu fikum nah, tentang perkara-perkara yang dinukilkan di Rasulullah sallallahu alaihi berupa ucapannya atau perbuatannya atau keadaannya. Wa yubhas bima yunqal la Yang dibahas juga eh, pada perkara atau hadis yang dinukilkan bukan dalam penukilannya. Jadi intinya hadis yang dinukilkan itu loh. Riwayatnya sahih atau enggak itu loh. Paham itu ya? Yang dibahas riwayatnya itu. Riwayatnya sahih atau enggak? Nah, bukan masalah apa? Penukilannya bukan tapi yang dinukilkan ini. Nah, paham ya? Hadis yang dinukilkan itu sahih atau enggak? Berupa ucapan Rasulullah atau bukan? Perbuatannya atau bukan? Keadaannya atau bukan? Apa maksudnya? Nah, misal contohnya perhatikan contohnya ini. Dia sebagai contoh bagus sekali. Idza ja'ana haditsun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kita sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innana nabhas fihi. Nah, kemudian atau maka sesungguhnya kita akan mencari membahas pada hal tersebut hal huwa qaulun au fi'lun au hal, ya kan? Hadisnya ada, dalilnya ada. Kita lihat lagi. Ini hadisnya lafadznya ucapan atau perbuatan Rasulullah atau keadaan Rasulullah? Paham ya? Kalau qala qala Rasulullah berarti apa? Ucapan. Eh? Nah, barakallahu fikum ah, hadis qauliyah, hadis yang sifatnya ucapan. Kemudian kalau fa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Fi'liyah, perbuatan. Paham ya? Kemudian nah barakallahu fikum sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, Jadi keadaannya yang diamkan. Nanti masuk dalam nambar kalau fikum takrir, takririyah, paham ya? Membiarkan sebuah perbuatan Rasulullah sendiri tidak melakukannya misalkan. Menunjukkan Rasulullah itu nah membolehkan apa? perbuatan seperti itu Misalkan masalah apa? Masalah memakan apa itu? Dab atau dabur. Paham ya? Rasulullah enggak makan. Paham ya? Tapi Rasulullah menyaksikan dalam artian Rasulullah tahu bahasanya mereka makan. Paham ya? Menunjukkan bahasanya itu halal. Dab itu semacam apa? Cuma semacam aja, semacam biawak, semacam aja ya. Nah, karena di Arab sana eh, bentuknya lain kalau disaksikan biawak yang di Indonesia ini. Kalau dikatakan biawak itu jauh, paham ya? Nah, dab itu semacam hewan di Arab itu aja. Karena hewannya sana makannya itu makan duri-durian. Bukan durian ya, duri. Paham ya? Makan duri-durian namanya duri itu. Nah, dan tahan lama dia. Sekali minum tuh tahan lama-lama. Eh, barakallahu fiikum ya Itu halal, tapi Rasulullah tidak makan. Nah, ini seperti ini berarti takriri. Sifatnya Rasulullah membiarkan, mengikrarkan perbuatan tersebut itu loh. Dabu, dabu itu kalau di sini wala alam bentuknya kayak apa ya kosannya itu enam lebih tinggi daripada apa? Anjing, bentuknya kayak anjing itu. Walaupun bertaring, aslinya kan hewan yang bertaring yang buas mangsa kan haram. Tapi dikecualikan ini dabu ini. Kalau saya kira apa namanya hewannya? Hmm? Apa? Kancil. Ya semacam itu. Apa? Kina. Ayo enam. Yang jelas, yang jelas kalau di Arabnya banyak sekali. Nah, itu nanti masuk dalam pembahasan ini. Rasulullah membiarkan perbuatan tersebut bukan karena Rasulullah melarang, tapi membiarkan. bukti dan Rasulullah ketika membiarkan tersebut adalah pembolehan. Naam barakallahu fikum, pembolehan perbuatan tersebut. Nanti kita lihat. Wa yadullu ala kadza aw la yadullu. Sekarang perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah itu menunjukkan untuk perbuatan ini apakah tidak menunjukkan? Nanti cek lagi. Fahada wa ilmu hadis riwayatan inilah ilmu hadis yang bentuknya riwayat. Jadi riwayat Rasulullah itu bagaimana? Ucapan atau perbuatan? Tahu ya? Nah, kalau perbuatan, perbuatan ini menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan tersebut menunjukkan ini adalah sunnah Apakah wajib? Ucapannya menunjukkan sunnah atau wajib? Mana itu? Maksudnya, diamnya Rasulullah itu menunjukkan ini diperbolehkan atau tidak? Mana itu? Perlu cek itu. Itu namanya ilmu hadis berkaitan riwayatnya. Nah, berikutnya. Wa yang dibahas, paham ya? Yang dibahas maudhu'uhu, yang dibahas atau pembahasannya ilmu riwayat ini al-bahthu fi dzatin nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yasduru an hadhihi dzat dan seluruh apa-apa yang muncul yang bersumber dari zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, ucapannya muncul dari Rasulullah enggak? Ewan, itu dibahas. Min akwalin wa af'alin wa ahwal, berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan atau bahkan keadaan-keadaannya wa minal af'al ataupun perbuatan-perbuatannya ya atau wa minal af'al termasuk perbuatan Rasulullah perhatikan ya termasuk bentuk contoh perbuatannya al-iqrar apa iqrar ini tadi